Kita ulang kembali. Innal jar al-fakir yata'allaq bil jar al-ghani. Naam, yaumil qiyamah. Yaqul ya Rabb sal hadha lima ma'nani lima mana'ani ma'rufah lima aghlaqu anni babah Diperhatikan, jangan saya perhatikan, perhatikan. video yang bagus. Sesungguhnya tetangga yang fakir itu nanti yang kiamah bergantung kepada tangganya yang kaya. Dan dia akan mengatakan, Wahai Rabbu, tanyalah kepada orang ini, kenapa menghalangi dirinya dari kebaikan? Nah, menghalangi diriku dan dari kebaikan. Kenapa? Dia menutup dalam pintunya untuk saya. Jadi jangan dikira kalau kalian menjadi orang kaya itu nanti tidak punya tanggungan kepada tangganya yang miskin. Tetangga-tangga kalian nanti yang miskin itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Sehingga kebaikan-kebaikan kalian nanti akan diambil. Akan diberikan kepada tangganya yang fakir tersebut. Coba kita lihat di sini. Termasuk juga di Mahat misalnya di maha tetangga kalian, tentunya rekan-rekan kalian. Rekan-rekan kalian, tetangga. Jangan sampai nah menghalangi kebaikannya. Jadi mungkin dia adalah orang yang kaya. Jadi makan terus sendiri. Kadang temannya hanya melihat saja. Nah, kasihan. Nanti yang kiamah walaupun di dunia dalam keadaan demikian mungkin hanya sekedar melihat. Tapi nanti yang kiamah dia akan lebih mendapatkan kebaikan pada yang qiyamah nanti. Akan memetik. Oleh itulah Rasulullah menyatakan Nah, bahwasanya orang-orang yang kaya nanti inna al-aktsarin humul aqallina yaumul qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha yaminihi wa shimalihi wa qalilum mahum. Sesungguhnya orang-orang kaya nanti pada malam kiamat itu menjadi orang-orang yang sangat fakir. Kecuali kalau dia ini <clears throat> memberikan kepada enam demikian demikian kanan dan kirinya. Artinya banyak bersodakoh. Dan yang berbuat demikian itu sangat sedikit. Sangat sedikit yang berbuat baik kepada tangganya. Jadi orang-orang kaya nanti yang kiamah menjadi orang yang sangat fakir. Kecuali mereka-mereka ini yang banyak bersodakoh karena itulah jangan kita senang. Jangan merasa senang menjadi orang kaya. Kemudian melihat tetangganya yang miskin kita malah senang. Melihat tetangganya kaya kita tidak suka. Ini iri dengki. Ya demikian tidak berkenan dalam Islam. Dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi Al-Baihaqi itu murid Imam Hakim. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulluni al amal. Ila kuntum fihi dakhatul jannah. Dulluni ala amal. Ila kuntum fihi dakhatul jannah. Wa Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan. Kalau aku melakukannya, aku masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan kun muhsinan. Rasulullah mengatakan kun muhsinan. Jadilah engkau orang yang baik. Kemudian orang tadi mengatakan kaifa arif anani muhsin? Bagaimana saya mengetahui kalau saya ini orang baik? Kal sal jiranak Fa'in anak kamu sin, Nah fa'in inak kamu sin, fa anta musin. Fa'in inak kamu si, fa anta musi. Ya, tadi mengatakan ya Rasulullah tunjukkan kepada saya amalan kalau saya melakukannya saya ke masuk surga. Rasulullah mengatakan jadilah engkau orang yang baik kun musinan. Orang tadi mengatakan bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini orang yang baik. Kalau salji ronak. Tanyalah kepada tetanggamu. Fa'in qalu innaka musin kalau mereka mengatakan bahwasanya engkau ini adalah orang yang yang baik. Fa'anta musin. Maka engkau adalah orang baik. Fa'in qalu innaka musi fa'anta musi. Kalau mereka mengatakan bahwa engkau ini orang jelek, maka engkau adalah orang yang jelek. Ya tinggal kita tanya kepada tetangga kita. Nah kita bisa terkadang ngutus seseorang coba tanya kepada tetangga-tetangga kita ini. Nah bagaimana dia mengomentari saya ini? Engkau tanya coba. Begitu caranya. Termasuk yang di Mahat. Ya di Mahat coba tanya teman-teman kalian. Ini fulan bagaimana ini? Baik apa tidak baik? Kalau mereka mengatakan anta musik Fa anta musi. Kalau mereka mengatakan engkau ini orang jelek berarti engkau memang orang jelek. Nah, jadi untuk mengukur seseorang dilihat aja. Bagaimana komentar tetangganya? Kalau tetangganya mengatakan engkau ini orang jelek, berarti emang engkau orang jelek. Begitu penilaian Rasulullah SAW. Nah, jadi supaya bertanya kepada tetangganya. Kita mengetahui Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur dari kecil. Nah, terkenal dengan kejujurannya. Dan mereka apa, mengetahui hal itu, mengetahui. Mengadat kala mengumpulkan orang-orang nah, orang Quraisy. Kemudian Rasulullah beritahu bagaimana kalau saya memberitahu di balik gunung ini ada pasukan kuda yang siap menyerang kalian mereka semua mengatakan nah membenarkan ucapan Rasulullah SAW karena engkau tidak pernah berdusta saya itu baru di peringatan fa inni mundirul lakum baina yaday adzabin sedih. aku memberi peringatan kepada kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih setelah itu baru Abu Lahab mengatakan tabban lak alihada jamak jama'tana kecelakaan bagi dirimu apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami. Jadi asyahid bahwasanya mereka mengetahui kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kita ini bertanya kepada tetangga kita. Masuk orang baik atau tidak? Nah. Berikutnya Al kisah Sahal bin Abdullah atas turi. Sahal bin Abdullah atas turi dia ini memiliki seorang tetangga Majusi. Dan setiap hari dari rumahnya itu nah jadi WC-nya itu keluar kotoran masuk ke rumah Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Maka tiap hari dia menyediakan tempat khusus untuk apa? Nah, jadi biar kotoran tersebut jatuh ke wadahnya kemudian dibuang dibuang di malam hari. Terus menerus demikian. Sampai ketika datang ajalnya, ia memanggil tangganya yang majusi tadi. Dia mengatakan, undur mafil bait, lihatlah apa yang dalam rumah ini. Kemudian dapatkan bau yang tidak enak. Dia mengatakan, dari mana ini? Ini keluar dari rumahmu. Seandainya aku ini belum hadir, belum datang dalam nah, kematianku, aku tidak akan memanggil dirimu. Aku khawatir jangan-jangan nanti engkau memilih tangga yang tidak mampu menahan kemarahan sebagaimana aku menahannya. Setelah itu Majusi tadi mengatakan mut yadaka. Bentangkan tanganmu. Nah, fa aku ulas an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi tidak sembahnya hak kecuali Allah Rasul Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Coba, bagaimana sabarnya? Sa'ad bin Abdullah Tasturi yang tiap hari tadi Tiap hari kotoran tetangganya itu sudah majusi dari penyembah api jatuh ke rumahnya dia tiap hari ambil wadah. Nah, kemudian setelah terkumpul banyak buangnya apa di siang hari enggak? Buangnya di malam hari biar enggak ketahuan. Gitu hendak meninggal dunia baru. Baru dia nama manggil tetangganya yang majusi, majusi tadi. Nah, untuk melihat hakikatnya. Coba dengan Perlakuan yang lembut tadi. Perlakuan yang lembut. Akhirnya Majusi tadi masuk Islam. Ada disebutkan dalam kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi Seorang lagi-lagi mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna mra'atan Tusalli minal lail Wa tasumun nahar Walakin ma hadza kanat tu'dhi jiranaha bilisaniha qala la khaira fiha hiya finnar seorang nah datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang seorang laki seorang perempuan yang tiap hari dia ini sholat tahajud di siang hari dia berpuasa namun dia senantiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi dia. Hia finnar, dia di neraka. Coba kita lihat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dengan salat tahajud. Ini amalan yang bagus. Dengan berpuasa. Ini juga amalan yang bagus. Tapi karena lisannya ia senantiasa menjadi tangganya tersebut menjadikan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lainnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Seorang laki-laki ditangkap Nabi SAW mengadu tentang tetangganya. Rasulullah mengatakan bersabarlah, sabir, sabarlah. Sampai tiga kali. Setelah itu datang lagi kepada Nabi SAW mengadu kejelekan tetangganya. Rasulullah SAW itu mengatakan, Do mata'ak fitori. Letakkan perkakas rumah tanggamu itu di jalan. Udah kamu tidur di jalan. Letakkan perkakas rumah tanggamu di jalan. Akhirnya banyak orang yang lewat. Orang, kenapa kamu di sini? Nah, sampai apa barang-barangnya di jalan kemudian menyebutkan menyebutkan kejelekan tetangganya. Nah, dan mereka semuanya melaknatnya. Melaknat tetangga yang jelek tersebut. Akhirnya nah orang tadi setelah melihat keadaan demikian jadi tetangganya banyak melaknat. Dia mengatakan kepada nah orang yang sudah meletakkan perkakas rumah tangganya di jalan, "Ya akhi, irji ila manzilik." Fa innaka la nah Maya Ma Kembalilah ke rumahmu. Engkau tidak akan melihat lagi enam kejelekan yang saya lakukan abadan selama-lamanya. Jadi asyahid Rasulullah memerintahkan untuk bersabar sampai tiga kali. Dalam hadis Abi Hurairah kalau Imam Bukhari Muslim la yamna ahadukum jarah ayyariza yaghriza khashabatan fi jidarihi Qala Abu Hurairah mali arakum muridin. wallahi la armiyanna baina aktafikum. Rasulullah mengatakan janganlah seseorang itu menahan tetangganya untuk meletakkan kayunya di temboknya. Ya, misalnya membangun rumah, tetangganya membangun rumah, jangan sampai menghalangi misalnya kayunya ditempelkan tembok kalian. Selama tidak khawatir nanti runtuh, sudah biarkan. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Kenapa aku melihat kalian itu berpaling?" Enggan. Nah, dengan ucapan Rasulullah SAW, "Wallahi la armiyanna bayin aktafikum." Demi Allah, akan lemparkan di pundak-pundak kalian. Aku lemparkan di pundak-pundak kalian kayu-kayu tersebut. Jadi kalau kalian itu enggan, aku lemparkan di pundak-pundak kalian. Ini menunjukkan bagaimana upaya untuk menjaga hubungan dan tetangganya. Ini perkara penting. Dalam hadis Abi Hurairah yang lainnya, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun bijaratiha walau firsinasah. Wahai para wanita muslimat, janganlah tetangga itu menghalangi dari tetangganya walaupun dengan memberi apa? Memberi firsinasah. Yaitu tulang yang kecil dari tulang kambing yang ada kuahnya. Jadi walaupun sekedar ngasih tua, apa ngasih kuah sama tulang. Apalagi orang Arab itu namanya marok, itu makan apa minuman yang paling istimewa. Biasanya kalau dalam jejamuan itu nomor satu itu marok itu minuman yang paling istimewa. Nah, jadi walaupun ngasih kuah, tapi bagi tangga yang miskin itu sudah sangat berarti. Nah, makanya jangan sampai meremehkan masalah kebaikan. Walaupun dia memberikan kepada tangganya tulang yang ada sedikit dagingnya kepada tangganya tersebut. Taib. Inilah sekilas berkaitan dengan hak-hak tetangga agar kita senantiasa menjaganya. Taib ilahulah.